Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmi al-Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah ama bil lisani 'ala al-insan minnata wa tawdiha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afsahu nasi lisanan wa ahsanuhum bayana sallallahu alaihi wa wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du ayuhal musyahidun al-kiram kaifa halukum fi hadha liqa al-mubarak asalullah an takunu fi sihatin wa afiyah teman-teman sahabat Akademi Nur mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali kita dalam kelas belajar bahasa Arab di Akademi Nur dan e, bagi peserta semuanya yang aktif, maka hari ini, ini adalah episode ke-20 kita, kita masuk ke halaman 68, ya masih di halaman 68, sambungan dari episode sebelumnya tentang Al-Aswad. Ya, nanti sejak selanjutnya akan kita masuk langsung ke bagian kalam. Adapun fahmul masmu'nya, saya kira kita skip ya karena eh, sepanjang video ini berjalan itu semuanya sudah fahmul masmu ya. Jadi <clears throat> eh, kita ambil al-aswad kemudian nanti kita ke al-kalam. Baik. Di al-aswad ini at-tadribu salis. Buka halaman 68 ya di kitab yang pertama at-tadribu salis istami' a'id. Ini ada beberapa potong ayat Al-Qur'an. Kita baca nanti diikuti ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ya. Fokus kita di sini adalah huruf H ya penyebutan huruf H Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ya, nanti kalian ikuti ya. Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, kita lanjut. Wal 'adiyati dhabha. ya penyebutan hanya itu kecil ya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha kita ulangi fal muriyati qadha falmughirati subha ya jadi jangan pakai hak besar tapi ha begitu ayat selanjutnya inna fatahna laka fatham mubina baik kita ulang sekali lagi Inna fatahna laka fatham mubina Oke, okay, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita ulangi. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Oke, okay. ya itu dia ayat-ayat yang dalam penyebutan huruf uh, h kecilnya, ya dan ayat selanjutnya lagi ini. Nah jadi nanti coba ini dilatih berulang-ulang ya. Kadang-kadang memang sering terjadi kesalahan dalam penyebutan huruf h dengan h. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 71. Halaman 71 At-tadribus tani. Tadrib awal ya. E, kita skip tadrib awal, kita langsung masuk ke at-tadribus tani, latihan yang kedua. Perintahnya tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misali. Nah, ini juga perintahnya sudah pernah ya kita jelaskan maksudnya. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithali. Bertukar, saling bertukar percakap, ya, percakapan bersama temanmu. Maka memang sebetulnya untuk latihan kalam, untuk latihan bahasa, itu memang butuh teman. Ya, maka saya sangat menyarankan sekali, ajak temannya. Jangan eh, sendiri saja gitu. Jadi ikuti program ini, ajak temannya, jadi teman tadi bisa jadi eh, partner kita dalam belajar berbahasa Arab dan itu akan cepat meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Arab. Baik, kalaupun tidak ada teman mungkin bisa ya kita bertanya, kita juga yang menjawab. Al-misalu contoh talib awal uridu musyahadata syaqqah. Uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal Hadihi hiya syaqqah. Tafaddal hadihi hiya syaqqah. Jadi pedomannya ada gambar, ya, captionnya ada kata syaqqah. Maka kata dengan gambar ini kita ubah dalam bentuk polanya. Ya, uridu musyahadata syaqqah. Tafaddal. Hadihi hiya syaqqah. Selanjutnya ada gambar salajah, ya. Bagaimana caranya? Uridu musyahadata thallajah. Uridu musyahadata thallajah. Tafaddal. Hadihi hiya thallajah. Tafaddal. Hadihi hiya thallajah. Ya. Gambar selanjutnya ada gambar tempat tidur. Tempat tidur dalam bahasa Arab disebut dengan as-sarir. Nah, bagaimana cara membentuknya? Sama seperti contoh. Uridu as sarir. Uridu as sarir. Tafaddal. Hada huwa sarir. Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kalau yang tadi asyakoh, astallajah, dia bentuk kata mu'anas. Ya, tandanya apa? ada tak marbutoh di akhir katanya. Maka kat, karena dia mu'annas, penggunaan ismul isyarah dan domirnya juga harus mu'annas. Hadihi hiya syaqqah. Hadihi hiya athallajah. Sedangkan kata as-sarir masuk dalam kategori kata yang mudzakkar. Maka ismul isyarah, kata tunjuknya, dan juga domirnya, kata gantinya, itu harus mudzakkar juga. Maka jadinya begini. Uridu as sarir. Tafaddal hadha huwa sarir. Hadha huwa sarir. Baik. Yang terakhir eh, yang selanjutnya gambar al-mir'ah. Al-mir'ah. Ya, jangan terbalik ya. Penulisannya mir'ah, laisa mar'ah. Kalau mar'ah itu artinya perempuan. Mir'ah itu artinya cermin. Baik. Uridu musyahadatal mir'ah. Uridu musyahadatal mir'ah. Tafaddal hadhihi hiyal mir'ah. Tafaddal hadhihi hiyal mir'ah. Kenapa kita gunakan hadhihi hiya? Konsepnya sama, karena kata tersebut adalah golongan kata muannas. Tandanya apa? Ada tak marbutoh di akhirnya. Oke. Okay? Gambar selanjutnya ini gambar al-furnu. Al-furnu. Ya, furnun. Uridu musyahadat al furni. Uridu musyahadat al furni. Tafaddal Hada huwal furnu. Tafaddal. Hada huwal furnu. Kata selanjutnya. Al-arikah. Uridu al arikah. Uridu al arikah. Tafaddal. Hadihi al harikah. Hadihi al arikah. Baik. Teman-teman sekalian, ya, pemirsa yang rahmati Allah, coba kalian ini eh, ikuti apa model yang sudah kita tunjukkan tadi diulangi paling tidak tiga atau empat kali, ya. Semakin sering kalian ulang percakapan ini, contoh ini akan semakin mudah dia ingat di lisan kalian, ya. Ikuti saja bagaimana tadi yang sudah kita contohkan, ya. Baik, bisa di stop dulu videonya dan uh, setelah selesai nanti baru dilanjutkan lagi. sekarang kita lanjutkan ke latihan yang ketiga. At-tadribus salis. At-tadribus salis. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithali. Ya, ini perintah ini sudah sering ya, sudah berulang. Tapi tidak mengapa ini harus sering disebutkan. Ya. Kalau perlu dia diikuti, ya. Yang saya bacakan, yang saya sebutkan ini di, diikuti. Karena memang kalau sudah sering dia diucap-ucap, itu dia akan lancar saja dia karena lancar kaji karena diulang semakin sering kata tersebut kita ulang semakin dia sulit untuk dilupakan tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misali saling bertukar tanya jawablah bersama temanmu Kama fil misali, seperti pada contoh. Al misalu. Al misalu. Talib awal. Mada تريد Nah, ini sebetulnya bisa kita. Mada تريد Dan bisa juga kita uh, matikan di akhirnya. Mada تريد Ya. Mada تريد Uridu sitaratan. Ya, pedomannya adalah gambar ya, gambar di samping. Ini gambar, ada gambar gorden, kemudian ada captionnya sitaroh. Uridu eh, mada turid? Uridu sitarotan Selanjutnya arika, al-arika. mada turid? Uridu arikatan. Ya. Gambar selanjutnya furnun. Mada turid? Jawabnya, uridu furnan. Ingat, setiap setelah kata urid, kata setelahnya itu harus menjadi mansub. Ya, tidak furnun lagi, tapi furnan. Ya, tidak lagi arikatun, tapi ari harikatan. Ya, tidak lagi sitarotun, tetapi sita sitarotan. Uridu sitarotan, uridu arikatan, uridu furnan dan seterus seterusnya. Ini ada gambar sakhan, sajadah, mir'ah, thallajah, sarir, sitarah. Bentuk e, ikuti pada contoh ini ya. Nah, ini diulang-ulang, diikuti dan e, apa namanya? Kalau ada kata-kata yang lain selain daripada kata yang di buku ini juga bisa ditambah. Misalnya madaturid uridu fakihatan saya ingin buah-buahan misalnya begitu. Mada turid uridu ka'asan. Ya. Jadi kosakata kosakata di sekitar kalian yang sudah kalian hafal bisa dicoba dimasukkan ke dalam pola seperti ini. Ya. Ini latihan yang ketiga kalian kerjakan <clears throat> dan sekarang pindah ke latihan yang keempat. At-tadribur rabi' At-tadribur rabi' Hati jumalan kama fil misal hati jumalan kama fil misali. Datangkan kalimat-kalimat sama seperti pada contoh. Contohnya masih eh, pedomannya masih pada gambar ya. Lihat ada gambar di sini gambarnya ad-daurul khamis khamsu urafin. Ad-daurul khamis khamsu urafin. Kita buat seperti ini. Misalnya Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilatin. Asyaqqatu fi dauril khamis. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Baik, gimana penjelasannya ini? Pertama yang kita ubah itu hanya pada kata fi dauril khamis dengan fisyakati khamsu rofin, Ya, itu ya. Dua kata itu yang kemudian kita ganti nanti dengan e, pedoman yang ada pada gambar-gambar berikutnya. Ya. Adapun kalimat askunu fi hayyil jami'ah askunu fi syaqqatin jamilah itu tidak berubah ya. Asyaqqatu fi dauril khamis fi syaqqati khamsu rafin. Coba ikuti dulu. Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi dauril khamis. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Ini pola untuk gambar pada contoh. Bagaimana dengan gambar setelahnya? Ini ada keterangan ad-daurur rabi' arba'u ghurafin. Jadi bentuknya begini. Askunu fi hayyil jami'ah askunu fi syaqqatin jamilah asyaqqatu fi daurir rabi' ya kan jadi yang dirubah itu fi daurir rabi'nya tadi fisyakkati arba'u ghurafin. Ya, jadi itu yang diganti. Ad-daurur rabi' arba'u ghurafin. Ya, itu melihat pada caption gambar yang ada pada gambar-gambar setelahnya. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini latihan yang keempat ini coba kalian e, selesaikan ya, kalian selesaikan secara mandiri di rumah di tempatnya masing-masing dan <clears throat> saya kira juga kita cukupkan uh, episode 20 ini sampai di sini ya untuk selanjutnya nanti latihan kelima latihan keenam nanti kita akan lanjutkan uh, pada episode selanjutnya mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan kunci utama dalam belajar bahasa sekali lagi adalah al mumarosah bidunil mumarosah kita tidak akan pernah bisa untuk mengucapkan bahasa apapun yang kita pelajari ya pembiasaan biasakan ulangi e, sebanyak-banyaknya sehingga kata tersebut